Ini sesuatu yang jarang sekali terjadi. Dan tentunya kita memohon kepada Allah dan terus mendoakan kepada beliau, ya ketua MUI di sini, agar terus diberikan istiqomah di dalam membela sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebuah nikmat ya akhi. Kemudian kita membahas kitab yang saya tulis yang berjudul Menyelami Samudra Basmalah. Sebetulnya ya judul yang saya berikan kepada penerbit itu memetik buah tafsir basmalah. Sebab kalau disebut samudra terlalu luas. Bukunya kecil samudra, samudra itu masya Allah dalam gitu kan. Tapi ya Kenapa saya memilih memetik buah tafsir basmalah? Tapi alhamdulillah di sini oleh penerbit ditulis juga ya di samping memetik buah tafsir basmalah karena maksud tujuan saya adalah untuk betul-betul pertama memahami tentang kaidah-kaidah yang berhubungan dengan bagaimana ia memahami basmalah. Apa yang terkandung di dalamnya dan apa yang bisa kita petik ya kaidah-kaidah dan buah-buah yang bisa kita pahami dari basmalah ini. Karena basmalah itu adalah merupakan perkara apa suatu ayat yang Allah turunkan <clears throat> yang tidak pernah diberikan kepada nabi kecuali Nabi Sulaiman dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana kalau kita pelajari bismillahirrahmanirrahim di situ terdapat kunuz, harta karun, harta karun atau kaidah-kaidah. Kalau kita bisa katakan kunci-kunci di dalam memahami hakikat Al-Qur'an itu sendiri. Sebab untuk memahami bismillahirrahmanirrahim berarti kita memahami yang pertama ilmu tentang huruf-huruf. Bismillah ba. Dalam bahasa Arab akal Islam ya huruf-huruf itu mempunyai makna-makna. Makanya para ulama menulis kitab-kitab yang berhubungan dengan huruful ma'ani. Ya, seperti ada sebuah buku yang bagus sekali ya. Tiga, tiga jilid tebalnya yang berjudul Ma'ani Hurufil Quran. Makna-makna huruf huruf Al-Quran. Sebab memahami makna-makna huruf Al-Quran pun ya berpengaruh kepada istimbat dalam masalah hukum. Sebuah contoh misalnya ba ini. Terkadang ba mempunyai makna baul isti'anah dalam artian memohon pertolongan yang terdapat dalam kata-kata bismillahirrahmanirrahim. Terkadang ba mempunyai makna baul ba lil ilsaq. Terkadang, ya khi, dalam memahami, perbedaan dalam memahami huruf Al-Quran berpengaruh kepada perbedaan dalam menghasilkan sebuah hukum. Allah berfirman misalnya, "Famsahu bi ru'usikum." Famsahu bi ru'usikum. Para ulama Islam berbeda pendapat. Ba di dalam bi ru'usikum di sini apa maknanya? Sebagian ulama dan ini mazhab Imam Ahmad bin Hambal dan juga ya riwayat dari Imam Malik yang masyhur bahwa ba di sini lil ilsaq sehingga konsekuensi daripada makna ba'lil ilsok itu apa? Yaitu menghapus seluruh rambut. Sementara Imam Syafi'i demikian pula Abu Hanifah memandang bahwa ba di sini adalah ba litab'id yang artinya menunjukkan kepada sebagian. Sehingga menghasilkan hukum apa? Berarti boleh mengusap ya rambut sebagian saja. Cuma kemudian terjadi ikhtilaf di antara mereka. Batasan yang paling sedikit dalam mengusap rambut apa? Sebab Imam Syafi'i mengatakan tiga jari. Makanya tidak aneh kalau dari mazhab Syafi'iyah wudunya begini begini begini. Karena memang itu ada asalnya dari madhab asal daripada pemahaman kata-kata ba. Famsahu bi biruusikum. Karena ba di sini litabid menurut mereka. Nah ini ya akhi sebatas saya memberikan contoh ada masalah tarjih mana yang paling rajih bukan di sini tempatnya karena itu masalah fikih. Ya. Yeah. Maksudnya bahwa memahami huruf-huruf Al-Quran atau huruf-huruf dalam bahasa Arab itu sangat penting sekali. Sehingga dari situlah kita mengetahui ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyakum. Ya makna-makna yang diinginkan oleh Al-Quran dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih-lebih ikhwatul Islam dalam Bismillahirrahmanirrahim juga di sana ada kaidah yang berhubungan dengan masalah isim. Demikian pula yang diidofahkan kepadanya. Bismillah. Ba setelahnya isim. Setelahnya al Allah. Isim di sini berbentuk tunggal. Nah ini faidah ini belum saya sebutkan dalam buku ini. Ya setelah dicetak baru ingat Bismillah, isim di sini bentuknya tunggal. Diidofakan kepada apa? Allah. Sedangkan dalam kaidah bahasa Arab dan ini yang tertera tertera dalam kitab-kitab usul fikih bahwa isim mufrad idza udhifa ya dalla 'alal umum. Isim yang mufrad kalau diidofahkan maka maknanya jadi umum. Sehingga pada waktu itu mencakup seluruh nama-nama Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Bismillah. Sehingga dari situ kita bisa ambil faidah apa? Dari kata ba saja kita bisa ambil faidah yaitu sunnahnya atau disyariatkannya tawassul melalui nama-nama Allah. Sebab ketika kita mengatakan ba di sini artinya ba lil isti'anah. Seakan-akan kita berkata apa? Astainu bismillah. Artinya kita bertawasul dengan nama-nama Allah dan kita mengharapkan keberkahan nama-nama Allah Subhanahu wa taala di dalam per perbuatan kita, pekerjaan kita. Nah ini ikhwatul Islam ma'azani Allah wa iyyakum. Lebih-lebih juga yang terkandung dalam nama Allah Bagaimana makna-makna yang terkandung dalam nama Allah begitu sangat luas sekali. Demikian pula yang terkandung dalam nama Ar-Rahman, dalam nama Ar-Rahim. Makanya ya Allah Subhanahu wa taala memulai dengan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan sifat rahmat yang paling tinggi. Nanti kita akan bahas. Coba silakan Bapak ya membuka halaman dari halaman pertama. Dan ya saya sebelumnya juga ya terus terang ya pekerjaan pembuatan buku ini juga alhamdulillah dibantu oleh istri saya yang tercinta. Maka saya berterima kasih sekali kepada ya istri saya tersebut yang telah membantu ya pembuatan buku ini, apa penulisan buku ini. I'rab dan makna basmalah. Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin berkata, Mengenai i'rab basmalah manusia telah banyak berbicara tentangnya dan muta'aliknya atau hubungannya. Yang paling bagus adalah pendapat yang mengatakan bahwa ia berhubungan dengan fi'il kata kerja yang mahduf yang dihilangkan. Yang diakhirkan sesuai dengan keadaan. Ya. Apabila engkau mendahulukannya sebelum makan, maka seakan-akan engkau berkata bismillah akal akaltu. Aku dengan nama Allah, dengan nama Allah aku ma aku makan. Karena sebagian ulama ada yang memberikan ya bahwa fiil yang mahdhuf itu adalah di awal dengan mengatakan akal tu bismillah. Tapi kata Syekh Utsaimin yang lebih layak kita katakan bismillahi akal tu. Loh apa bedanya? Ya. Aku makan bismillah dengan bismillah aku makan. Apa bedanya? Mungkin dalam bahasa Indonesia nggak ada bedanya, Pak. Tapi dalam bahasa Arab itu sangat berpengaruh dan berbeda maknanya. Ya. Disinilah makanya disyaratkan orang yang ingin menafsirkan Al-Quran harus betul-betul faham tentang bahasa Arab. Dia tidak paham bahasa Arab, jangan menafsirkan Al-Quran. Banyak orang yang berani menafsirkan Al-Quran. Merobi-merobi yang mereka itu tidak faham tentang bahasa Arab, tidak faham tentang masalah ilmu-ilmu Al-Quran. Apa yang terjadi? Kita lihat, Masya Allah ini sebuah fenomena yang menyedihkan. Ya, di universitas-universitas, mahasiswa-mahasiswa diajarkan untuk menafsirkan Al-Quran seenak dewek, sesuai dengan otaknya. Padahal mereka tidak pernah bisa belajar bahasa Arab. Mereka tidak pernah faham tentang ilmu-ilmu tafsir. Nah di sini Syekh Utsaimin berkata, kita jadikan fiil kata kerja karena asal dalam perbuatan adalah fiil. Asal dalam perbuatan adalah fiil bukan isim. Oleh karena itu fiil beramal dengan tanpa syarat, sedangkan isim tidak beramal kecuali dengan syarat sebagaimana itu tertera dalam kitab-kitab nahu. Biantum ya, yang pernah belajar nahu, insyaallah akan paham ini. Iya. Yeah. Sedangkan isim tidak beramal kecuali dengan syarat karena amal itu adalah asal dalam fiil dan cabang dalam isim. Makanya kenapa beliau memilih ya fiil asalnya karena disitulah ya apa maksud tujuannya. Kita jadikan yang terakhir maksudnya kita jadikan fiil tersebut terakhir. Bismillah saya makan bukan saya makan Bismillah karena ada dua faidah kata beliau. Pertama, untuk pembatasan. Karena jika kita katakan bismillah saya membaca, sama dengan perkataan saya tidak membaca kecuali dengan membaca bis bismillah. Ya. Kedua, dalam rangka mengambil berkah dengan menyebut nama Allah Subhanahu Subhanahu wa taala, yaitu dalam dalam rangka tabarruk dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jadikan ia khusus karena yang khusus lebih menunjukkan kepada maksud daripada umum. Contohnya kita ucapkan bismillah saya membaca. Sebab jika kita ucapkan bismillah saya memulai, ini kan umum, memulai, memulai apa? Memulai banyak sekali. Ya, tidak menunjukkan kepada maksud yang lebih tertentu. Ya, tentu yang lebih tertentu lebih lebih diketepankan daripada yang sifatnya umum. Kemudian saya Ya, setelah membahas pembahasan ini saya bawakan faidah. Faidah. Berkata Imam Al-Qurtubi, para ulama kita berkata bahwa bismillah adalah bantahan untuk firqah qadariyah. Bahwa bismillah adalah bantahan untuk firqah qadariyah dan yang lainnya yang berpendapat bahwa perbuatan manusia tidak ditakdirkan oleh Allah. Karena Allah memerintahkan kita untuk membacanya kita, ya ketika hendak memulai setiap perbuatan. Ya. Sebab kenapa orang Qadariyah mengatakan perbuatan manusia itu tidak diciptakan oleh Allah. Perbuatan manusia itu tidak ditakdirkan oleh Allah. Namun ketika kita baca bismillah ketika melakukan perbuatan seakan-akan kita mengakui bahwa perbuatan kita adalah ciptaan Allah Allah dan takdir Allah. Makanya kita memohon ya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah faedah yang sangat bagus sekali. Ya. Makna bismi Huruf ba di sini mempunyai fungsi untuk isti'anah, memohon pertolongan atau musahabah. Yang dan yang pertama lebih kuat yaitu isti'anah karena makna musahabah ini agak kurang adab terhadap Allah. Ya, makanya sebagian ulama lagi mengatakan ya di sini maknanya ba di sini bukan bermakna musahabah. Siapa yang mengatakan bahwa maknanya musahabah dia sesat. Sebagian ulama sampai ada yang mengatakan begitu. Ya. Dan yang pertama lebih kuat. Adapun isim para ulama berselisih mengenai asal katanya. Al-Qurtubi berkata, para ulama berbeda pendapat tentang asal kata isim menjadi dua pendapat. Ini terjadi pendapat isim ini asal katanya dari apa? Membahas ini apa faidahnya nanti akan saya sebutkan faidah ikhtilafnya. Ya, saya sengaja menyebutkan ikhtilaf ataupun yang ini dalam rangka mengambil faidah apa yang bisa kita petik. Makanya saya sebut memetik buah tafsir basmalah karena tujuan saya adalah ingin berusaha mengambil faidah-faidah dari pembahasan-pembahasan bas basmalah. Bagaimana dan bagaimana kita memetik buah dari itu. Itu memang tujuan saya menulis buku ini. Jadi bukan sebatas untuk menafsirkan saja, tapi juga memberikan faidah-faidahnya. Iya. Pertama, pendapat ahli Basrah bahwa ia diambil dari kata as-sumu Maknanya al-ulu dan arifah tinggi. Ya, ada yang berpendapat disebut isim karena pemiliknya menjadi tinggi dengannya. Ada juga yang ber, yang berkata karena isim menjadi tinggi dengan musamma atau yang disebut ya diberi nama itu. Sehingga mengangkatnya dari yang lainnya. Ya, ada pula dan disebut ya seterusnya. Kedua pendapat ahli Kufah bahwa ia diambil dari kata simah. Dari kata Simah artinya tanda. Tapi pendapat ahli kufa ini lemah. Sebab simah tak di sini adalah sebagai ya pengganti dari huruf yang dihilangkan dalam wau itu. Ya. Makanya simah itu asalnya dari kata-kata wasama. Kalaulah isim itu dari kata simah, pasti ya bentuk tasgirnya adalah wusaim. Tapi ternyata orang-orang Arab mengatakan bahwa bentuk tasgir daripada isim itu sumai. Dan ini yang menguatkan bahwa isim itu dari kata sumu. Artinya ting tinggi. Loh, Ustaz, apa manfaatnya kita membahas ini? Lihat, faidah khilaf. Halaman 4. Saya katakan di sini faedah khilaf. Apa faedah khilaf di sini? Al-Qurtubi berkata, Sesungguhnya orang yang mengatakan bahwa isim bermakna al-ulu tinggi atau sumu berkata bahwa Allah senantiasa mempunyai sifat sebelum dan setelah adanya makhluk dan setelah hancurnya semua makhluk. Lihat. Ya. Orang yang mengatakan bahwa isim asalnya kata dari sumu artinya apa? ulu tinggi itu ya konsekuensinya apa? Mereka mengatakan bahwa Allah senantiasa mempunyai sifat sebelum dan setelahnya, setelah ada makhluk dan setelah hancurnya makhluk. Dan ini adalah pendapat ahlu sunnah wal jamaah. Sedangkan orang yang mengatakan bahwa isim berasal dari simah berkata bahwa dahulu Allah tidak menciptakan nama dan sifat. Tatkala Allah menciptakan makhluk, mereka pun menjadikannya untuknya mereka pun menjadikan untuknya nama dan sifat. Bila makhluk telah binasa akan kembali lagi tanpa nama dan sifat. Dan ini adalah pendapat Mu'tazilah yang bertentangan dengan ijma umat dan pendapat ini lebih besar bahayanya dari perkataan mereka bahwa kalam Allah itu makhluk. Maha tinggi Allah dari perkataan itu. Masya Allah, faidah khilaf yang bermanfaat. Ya. Ternyata ini hubungannya dengan masalah akidah ya, akhi. Ya. Sekarang saya sebutkan di sini kaidah-kaidah seputar nama Allah. Ini penting sekali. Makanya ya sekali lagi saya ya berusaha untuk memberikan kaidah ya di dalam yang berhubungan dengan yang sedang kita bahas. Kata beliau, Kaidah-kaidah seputar isim nama Allah. Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin dalam kitabnya Qawaid al-Musla menyebutkan tujuh kaidah seputar isim nama Allah. Di antara ini, ya apa kaidah itu yang pertama apa? Bahwa nama-nama atau na isim Allah semuanya husna. Husna apa artinya? Yaitu sampai kepada puncak kebagusan, puncak keindahan. Itu ya, kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, semua nama Allah menunjukkan kepada alam dan sifat. Alam itu artinya tanda. Contoh. Ar-Rahman menunjukkan kepada nama. Nama ini tanda, tanda buat Allah. Seperti antum namanya siapa? Nama antum budi. Maka budi itu alam buat antum, tanda buat antum. Ar-Rahman, Ar-Rahman ya adalah nama buat Allah atau disebut dengan alam buat Allah. Namun juga mengandung sifat yaitu rahmat. Al-Qawi mengandung dua, alam dan sifat. Al-Qawi adalah nama Allah juga mengandung sifat yaitu kuat. Demikian Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Setiap nama-nama Allah pasti mengandung alam dan sifat. Ini pasti. Sehingga dari sini kita mengetahui batilnya madhab asy'ariyah yang mengatakan bahwa nama apa sifat Allah hanya 20. Asy'ariyah mengatakan bahwa sifat Allah cuma 20. Mungkin di di sini banyak yang hafal. Wujud qidam baqa mukhalafatun lil hawadithi qiyamuhu bi nafsihi ya dan dan dan, dan Asy'ariyah dalam menetapkan sifat-sifat Allah itu nanti ada makna tersendiri. Bukan di sini tempatnya. Ya. Sekarang permasalahannya, akhi, dalam sifat 20 tersebut tidak ada dan tidak banyak sekali nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya tidak ada di dalam sifat 20. Contoh Allah mempunyai nama di antara nama Allah apa? Al-Qawi. Al-Qawi yang maha artinya apa, Pak? Al-Qawi yang maha kuat. Sekarang di sifat kuat itu ada nggak dalam dua, sifat 20? Hah? Sifat kuat itu ada tidak dalam sifat 20? Al-jawab tidak ada. Al-Aziz yang maha izzah yang mempunyai makna izzah yaitu mulia dan perkasa. Sifat izzah ini ada nggak dalam 20? 20 sifat itu tidak ada. Ya. Al-Quddus. Nama Allah mengandung sifat Al-Quds suci. Sifat Quds ada tidak dalam sifat 20? Jawab tidak. Berarti kalau misalnya Allah punya sifat 20, berapa banyak sifat-sifat Allah yang terkandung dalam Asmaul Husna yang kita tolak? Sahih. Nanti kita akan bahas tentang kaidah masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya banyak kaum muslimin yang mempunyai akidah bahwa sifat Allah cuma 20. Tapi nama Allah ada 90 9. Sekarang saya tanya 99 kurang 20 jadi berapa, Pak? 79. Berarti ada 79 nama yang tidak mengandung sifat. Kalau konsekuensinya sifat Allah cuma 20 dan ini sebuah konsekuensi yang batil. Kif. Ya, berarti ada nama-nama Allah yang tidak mengandung sifat. Kaidah yang ketiga. Nama-nama Allah jika menunjukkan kepada sifat mutaaddi, nah, mungkin antum yang pernah belajar bahasa Arab, ya. Ada dikenal fiil jamid dan fiil mutaaddi kata kerja yang butuh objek dan kata kerja yang tidak butuh objek. Ya. Nah, nama-nama Allah yang menunjukkan kepada sifat mutaaddi itu dari asal katanya adalah kata kerja yang butuh kepada objek. Maka mengandung tiga perkara. Pertama, penetapan nama tersebut untuk Allah. Kedua, penetapan sifat yang dikandung oleh nama tersebut dan ketiga penetapan hukum dan konsekuensinya. Contoh di antara nama Allah yang mutaaddi apa? Ar-Rahman. Artinya yang Maha Taib. Menyayangi. Kalau kata-kata menyayangi itu butuh objek enggak, Pak? Saya menyayangi. Menyayangi siapa? Ya kan? Berarti butuh objek tidak? Butuh objek. Allah menyayangi, menyayangi siapa? Menyayangi hambanya. Berarti ini disebut dengan isim mutaaddi. Yang butuh kepada objek. Ya. Maka setiap nama-nama Allah yang sifatnya mutaaddi ini harus kita tetapkan tiga perkara. Yang pertama sebagai alam tadi sudah disebutkan, yang kedua sebagai sifat Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah mempunyai rahmat dan yang ketiga adalah penetapan hukum dan konsekuensinya bahwasanya Allah sayang kepada ham, hamba-hambanya yang beriman. Ya, wahaluma dan banyak lagi. Karena sifat Allah ada yang mutaaddi, ada yang jamid. Yang jamid yang tidak butuh objek contohnya al-hayy yang maha hidup Ya. Kaidah keempat. Penunjukan nama-nama Allah kepada zat dan sifatnya adalah dengan cara mutabaqah, kesesuaian. Ta yatadammun keterkandungan dan iltizam konsekuensi. Contohnya Al-Khaliq yang artinya Maha Pencipta. Maka secara mutabakah ia menunjukkan kepada zat Allah dan sifatnya yaitu menciptakan. Khalik artinya apa Pak? Menciptakan. Sebatas faidah aja ya. Ada tiga nama Allah yang semuanya maknanya menciptakan. Al-Khalik, Al-Bari, Al-Badi'. Ya, Al-Khalik Al-Bari, Al-Badi. Ini semua nama Allah ya mempunyai makna menciptakan. Cuma perbedaannya tipis sekali. Al-Khalik artinya menciptakan dengan cara apa? Merubah dari satu bentuk kepada bentuk lain. Adapun al-bari artinya mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada jadi ah, ada. Adapun al-badi artinya menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Ini tiga nama yang hampir sama ya maknanya. Lihat kita lanjutkan halaman 10 tadi ya. Secara tadammun ia menunjukkan kepada zat Allah saja dan kepada sifat menciptakan saja. Dan secara iltizam maka ia menunjukkan kepada sifat ilmu dan kekuasaan. Karena menciptakan pasti harus dengan ilmu dan kemampuan sebagaimana firman Allah, Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ini kaidah yang keempat. Kaidah kelima bahwa nama-nama Allah adalah tauqifiyah. Tauqifiyah itu artinya apa sih? Artinya harus sesuai dengan dalil atau dengan bahasa lain nunggu dalil. Kalau ada dalil kita kasih nama Allah dengan dalil yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Kalau tidak ada dalil tidak boleh. Maka wajib memberi nama bagi Allah sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Karena akal tidak mungkin mengetahui nama-nama apa yang berhak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, akal. Sekarang bagaimana akal bisa memberikan nama kepada Allah? Sementara akal sendiri tidak pernah melihat atau matanya sendiri tidak pernah melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ya akhi, sesuatu yang sifatnya gaib baru bisa ya dipikirkan oleh akal atau baru bisa kita ketahui kalau ada tiga. Ima melihat dengan mata kepala. Atau dapat pengabaran dari orang yang melihat dengan matanya. Atau setidaknya kita dapat wahyu gitu kan. Sekarang permasalahannya kita dapat wahyu tidak? Kita tidak dapat wahyu. Yang dapat wahyu hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itulah untuk memberikan nama Allah dan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa akal kita menetapkan. Oh nama Allah begini. Oh nama Allah begini. Tidak bisa. Ini bukan urusan akal manusia. Tapi ini urusan Allah. Yang Allah kabarkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Enam. Nama-nama Allah jumlahnya tidak terbatas dengan bilangan tertentu. Ingat. Nama Allah tidak terbita ter, tidak terbatas dengan 99. Kenapa? Harus difahami. Ya. Karena hadis berdasarkan hadis yang saya bawakan di sini halaman 12 13 yaitu syahidnya di situ awis ta'thar tabi fi ilmil ghaibi indak atau yang engkau sembunyikan dalam ilmu gaib di sisimu. Sedangkan yang Allah sembunyikan nama-namanya tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan hadis Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isma? Allah mempunyai 99 nama. Bagaimana itu? Dijawab oleh para ulama bahwa inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Bahwa kata-kata man ahsaha sebagai penjelas daripada innalillahi tis'atan wa tis'ina isma. Artinya yang diperintahkan kita untuk mempelajarinya adalah hanya dua saja. Ya. Yang diperintahkan kita ya untuk mempelajarinya hanya 99 saja. Adapun penetapan sifat Allah, apa nama Allah itu banyak sekali. Akan tetapi kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya memahami atau mempelajari 99 nama saja. Jadi seperti ini biman zilat kata para ulama, kata Syekh Utsaimin juga dalam kitab beliau yang lain sama dengan perkataan saya, saya mempunyai 99 dirham yang barang siapa menemukannya maka dia dapat hadiah. Bukan berarti saya hanya punya duit cuma 99. 99 itu adalah yang disediakan untuk dicari. Bukan berarti saya hanya punya 99 saja, tidak. Sama dengan ini, Allah punya 99 nama. Siapa yang mencarinya, menghitungnya, maka dia masuk surga. Artinya, yang diperintahkan oleh Allah untuk menghitung dan menghafalnya adalah 99. Ya, tidak meniadakan sama sekali kalau Allah mempunyai nama yang lebih banyak dari itu. Ya. Kaidah yang ketujuh Penyimpangan terhadap nama-nama Allah ada beberapa macam. Ya, penyimpangan terhadap nama-nama Allah ada beberapa macam. Pertama, mengingkari salah satu nama Allah dan sifatnya. Yang kedua, menjadikan nama-nama tersebut menunjukkan kepada sifat yang menyerupai sifat makhluk. Seperti orang berkata, mata Allah seperti mata saya, tangan Allah seperti tangan saya. Haram hukumnya. Sebab Allah berfirman, Laisa kamitlihi syai. Allah tidak serupa dengan sesuatu pun juga. Ya. Ketiga, memberi nama untuk Allah dengan nama yang Allah tidak pernah namai dirinya dengannya. Seperti ada orang yang menamakan anaknya Abdul Haris. Padahal Al-Haris bukan nama Allah. Al-Haris bukan nama Allah. Dari mana dia tahu? Mana dalilnya Al-Haris itu nama Allah? Ya. Keempat, mengambil nama-nama Allah untuk berhala seperti Uzza dari kata Al-Aziz, Lat dari kata Al-Ilah. Ini termasuk penyimpangan ya. Sekarang ada pembahasan keutamaan menghitung nama Allah. Ya telah disebutkan tadi yaitu hadis di halaman 13 atau halaman 14 sebelumnya dalam 14 ya. Innalillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahida. Man ahsaha dakhala jannah. Sesungguhnya Allah mempunyai 99 ya 99 nama. 100 kurang 1. Barang siapa yang menghitungnya, maka ia akan masuk surga. Cuma yang jadi masalah makna menghitungnya itu apa? Menghitung apa cuma menghafalkan doang. Masya Allah si fulan ya hafal asma'ul husna langsung masuk surga. Sementara perbuatannya jauh daripada asma'ul husna. Jelas ini tidak demikian. Maka saya di sini bawakan ya perkataan-perkataan para ulama mengenai makna menghitung. Imam Bukhari berpendapat bahwa makna menghitung artinya menghafal. Dan ini yang dikuatkan oleh Imam Nawawi. Ya. Ibnu Atiyah berkata, yaitu menghitung dan menghafalnya yang mengandung beriman kepadanya, mengagungkannya dan mengambil pelajaran-pelajaran dari makna-maknanya. Jadi pelajaran kita pahami Ar-Rahman. Apa makna Ar-Rahman? Apa yang bisa kita petik? Apa yang bisa kita amalkan dari konsekuensinya? Itu ya makna daripada ahsoha menghitungnya. Berkata Al-Asili, bukanlah yang dimaksud menghitungnya saja. Karena orang fajir pun, ya orang fasik pun dapat menghitungnya. Namun yang dimaksud adalah mengamalkannya. Justru itu tujuan teragung ya akhi dari memahami Asmaul Husna. Berkata Abu Nuaim Al-Asbahani, bukanlah maksud hadis tersebut hanya menghitungnya saja, akan tetapi maksudnya adalah mengamalkannya, memahami makna-maknanya dan mengimaninya. Berkata Abu Umar At-Talamangki, di antara kesempurnaan mengenal nama-nama Allah dan sifatnya adalah mengenal nama-nama dan sifat-sifat dan faidah-faidah yang terkandung di dalamnya juga hakikat-hakikat yang ditunjukkan olehnya. Ya, dan yang lainnya Kemudian di sini Abu Abbas bin Mu'id ya memberikan penjelasan yang bagus sekali. Kata beliau, al-ihsa dalam firman dan sabda Rasulullah, man ahsaha ya ihsa. Al-ihsa atau menghitung itu ada dua makna. Makna pertama artinya mencarinya dalam Al-Quran dan Sunnah. Kita berusaha untuk menggali dalam Al-Quran dan hadis ya setiap nama-nama Allah dan dalil-dalilnya. Dalilnya apa saja. Ini isok mana yang pertama. Kedua adalah menghafalnya setelah itu ia menghitungnya. Dan al-ihsa mempunyai makna-makna lain. Di antaranya adalah ihsa fikhi. Apa itu? Yaitu mengetahui makna-maknanya dari bahasa dan menjabarkannya sesuai dengan sisi yang ditunjukkan oleh syariat. Ya. Di antaranya maknanya juga apa? Ihsa ihsa nadhari. Kalau tadi ihsa fiqhi. Sekarang ihsa nadhari yaitu mengetahui makna setiap nama dilihat dari redaksinya lalu berdalil dengannya pada pengaruh yang terjadi di alam semesta tuh lihat berdalil dengannya pada pengaruh yang terjadi di alam semesta sehingga tidaklah engkau melewati suatu makhluk pun. Kecuali tampak padanya makna dari makna-makna nama Allah Ta'ala. Dan mengenal kekhususan sebagiannya, tempat pengikatannya, dan penunjukan setiap nama. Dan ini adalah martabat ihsa yang paling tinggi. Contoh saja. Ketika kita melihat hujan, kita dapati Allah subhanahu wa ta'ala turunkan hujan itu setetes demi setetes. Allah tidak turunkan hujan kepada manusia bagaikan air air bah. Nah, kalau antum punya ember kemudian diceburin gitu. Kalaulah hujan itu seperti itu hancur kehidupan manusia ya, akhi. Ya, hancur bagaikan air bah. Tapi subhanallah. <clears throat> Air hujan itu turun setetes demi setetes. Sehingga dari situ kita bisa berdalil dengan sebuah nama Allah yang, yang bernama Al-Latif yang maha lembut kepada hambanya. Ini makna isok nadhari. Dan dari situ juga kita mengetahui bahwa Allah sangat sayang kepada hambanya. Sehingga sampai-sampai Allah mengalirkan air hujan saja. Ya setetes demi setetes. Subhanallah. Kalau kita perhatikan semua makhluk Allah menciptakan tanaman dari biji. Biji kemudian jadi tunas. Tunas menjadi besar, besar, besar jadi po pohon. Alhamdulillah ya akhi, Gak pernah Allah menciptakan pohon itu sekali jadi sim salabim begitu. Bayangkan ya, kalau kita tahu-tahu lagi berjalan, tahu-tahu ada pohon langsung jadi gede buk gitu. Gimana mungkin kita tahu-tahu nengklang di atas pohon kali. Tapi subhanallah. Itu menunjukkan kepada makna apa? Makna rob. Karena rob itu kata-kata dari tarbiyah. Artinya, ya menciptakan sesuatu sedikit demi sedikit sampai sem sampai sempurna. Ya. Yang kedua menunjukkan akan kasih sayang Allah, makna Ar-Rahman. Allah ciptakan manusia yang tadinya segumpal darah, kemudian segumpal daging. Untuk apa? Karena saya kasih sayang kepada wanita. Kalau Allah ciptakan ya bayi tahu-tahu 9 bulan bruk gitu, langsung gede <laughs> gitu kan gimana ya? Tapi subhanallah, ya kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah yang terjadi di alam semesta. Pasti kecuali menunjukkan kepada nama dan sifat Allah. Antum semua melek, punya mata. Menunjukkan kepada nama Allah, Al-Basir yang maha meli, melihat. Antum semua dapat mendengar. Menunjukkan kepada sifat Allah yang namanya As-Sami. Akan tetapi bukan berarti mendengarnya manusia sama dengan mendengarnya Allah. Tidak. Melihatnya manusia sama dengan melihatnya Allah. Tidak. Ya, karena ketika Allah mengatakan laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul basir. Allah tidak serupa dengan apapun dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Artinya mendengar dan melihatnya Allah tidak serupa dengan mendengar dan melihatnya manu, manusia. Ya. Wahalu majarah ya akhi. Cuman dalam masalah ini akhi, ingat nanti kita akan bahas bahwa dalam masalah menetapkan sifat Allah seperti itu tidak tidak berlaku kias. Yang berlaku adalah kias aula nanti akan saya sebutkan insyaallah pembahasannya. Naam. Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa Isa mempunyai tiga martabat. Man ahsahada khalal jannah. Menghitung nama Allah itu ada tiga martabat. Pertama adalah mengisa, mengihsa, menghitung lafad-lafad dan jumlahnya. Kedua adalah memahami makna-makna dan yang dan yang ditunjukkan olehnya. Ketiga, berdoa dengannya dan ia mempunyai dua martabat, doa ibadah dan doa masalah. Doa berupa pujian dan ibadah dan doa berupa permintaan dan permohonan. Ya. Maka tidak boleh memuji kecuali dengan asmaul husna dan sifatnya yang tinggi dan tidak boleh memohon kecuali dengan namanya. Tidak boleh kita berkata wahai yang ada atau wahai zat dan seterusnya akan tetapi memohon dengan nama yang sesuai dengan permintaannya. Kita mohon ya Ya Rahman, irhamna. Kalau kita mohon kasih sayang, kita sebutkan nama Allah Rahman. Kalau kita mohon ampunan, kita sebutkan nama Allah Ghafur atau Ghafar Ya, wahalu majarra. Kemudian ini faidah pentingnya dan ungkapan ini lebih baik dari ungkapan orang yang berkata, kita berakhlak dengan Asmaul Husna. Ya, karena ia adalah ungkapan yang tidak tepat yang diambil dari ahli filsafat. Jadi ada orang berkata begini, kita berakhlak dengan akhlak Allah. Kita katakan ini perkataan yang tidak tepat. Ya. Tapi kita katakan bagaimana yang lebih bagus adalah beribadah dengannya. Ya. Dan yang lebih bagus lagi adalah ungkapan yang sesuai dengan ungkapan Al-Qur'an. Yaitu apa? Berdoa dengannya yang mengandung beribadah dan memohon. Ikhwatal Islam menghitung nama Allah adalah pokok segala ilmu. Iwallah sahih. Ya, kalau antum berhasil memahami dan mendalami Asmaul Husna, antum akan dapati bahwa memahami Asmaul Husna itu adalah pokok segala ilmu. Bahkan Allah turunkan syariat Islam tidak lepas daripada Asmaul Husna. Tidak lepas dari apa? Yang paling agung, makanya ada nama-nama Allah yang merupakan poros daripada nama-nama seluruhnya. Di antaranya Ar-Rahman, Allah yang Maha Kasih Sayang. Karena Allah Maha Kasih Sayang, otomatis syariat yang Allah turunkan kepada hambanya adalah penuh kasih penuh kasih sayang. Maka karena itu adalah merupakan kasih sayang Allah, maka Allah berikan kemudahan dalam agama kita. Allah wajibkan sholat, Allah wajibkan zakat, puasa, haji dalam rangka memberikan kasih sayang kepada hamba Allah. Konsekuensi di antara konsekuensi kasih sayang apa? Memberikan kemudahan. Sholat, sholat mudah nggak pak? Mudah. Cuma lima waktu, setiap lima waktu itu juga ya diberikan diwajibkan oleh Allah di waktu-waktu semua orang bangun. Subuh orang udah pada bangun, duhur, asar, maghrib, isya, orang semua pada bangun, ya kan? Allah tidak mewajibkan kepada kita sholat jam dua malam, tidak. Lima waktu sekali sholat antum paling lama berapa? Paling sepuluh menit. Jarang orang sholat duhur sampai lima belas menit. Paling banter terkadang 10 menit. Ya. Sekarang 10 kali 5 berapa? 50 menit. Dikali dibandingkan 24 jam, enggak ada apa-apanya. Mudah tidak? Mudah. Allah permudah dalam zakat. Yang Allah wajibkan dari zakat tidak semua harta. Ya, tidak semua harta Allah wajibkan zakat. Rumah ada zakatnya? Tidak. Kebun, tanah ada zakatnya? Tidak. Yang Allah wajibkan dari perhiasan hanya emas dan perak. Yang lebih mahal dari emas dan perak ada zakatnya? Tidak. Lihat bagaimana syariat Allah yang mudah. Allah melarang bid'ah karena sayang kepada hambanya. Terkadang Pak, kalau kita berbicara bid'ah banyak orang nyeletuk gini. Ini apaan sih radio? Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah kan gitu. Ya di roja kan suka sering banyak nyeletuk orang begitu Pak sahih. Cuma jadi masalahnya kita bertanya kepada mereka yang ngomong gitu. Sekarang mana yang lebih ringan? Melakukan atau meninggalkan? Hah? Mana yang lebih ringan? Melakukan atau Ya Ki, jawab. Kok gak ada yang jawab sih? Bengong semua. Yang lebih ringan apa? Meninggalkan. Loh, kita ini disuruh meninggalkan. Meninggalkan itu ringan daripada melakukan. Melakukan itu pembebanan berat kan? Makanya setiap perbuatan yang sifatnya melakukan selalu dikaitkan dengan mastata'tum sesuai dengan kemam. Tapi yang sifatnya dilarang karena itu sebatas meninggalkan tidak ada mastata'tum karena semua orang mampu meninggalkan. Cuma meninggalkan bid'ah apa susahnya? Iya kan? Justru itu memberikan keringanan pada antum. Ya cuma aneh, kok dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Loh ini kita dalam rangka memberikan keringanan. Agama kita ini ringan. Ente mau yang susah-susah. Ya Allah sayang kepada hambanya. Yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan kepada kalian kemudahan. Tapi kita maunya yang susah. Karena itulah sifat Ar-Rahman. Makanya agama yang Allah turunkan pasti sesuai dengan Asmaul Husna. Ya. Agama kita tidak lepas dari Asmaul Husna. Coba antum perhatikan satu persatu ya. Sifat apa masalah-masalah yang Allah syariatkan, solatnya, fikinya, zakatnya apa, zakatnya, puasanya dan yang lainnya tidak lepas dari Asmaul Husna. Makanya menghitung nama Allah adalah pokok segala il, ilmu Allah sahih. Ya. Sebab itulah ya yang Allah Subhanahu wa taala terapkan di dalam ya, penciptaannya yang menunjukkan kepada nama-nama dan ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bab kedua, makna Allah. Saya ya menyebutkan tentang perbedaan ulama Allah itu dari jamid atau mustaq. Ya. Yang rajih bahwa Allah itu mustaq diambil dari kata al-ilah. Makanya di situ menyelami makna Allah. Abu Ja'far At-Tabari berkata, ini dalam tafsir beliau, ya, dalam kitab tafsir beliau. Adapun takwil atau tafsir Allah maknanya sesuai dengan yang diriwayatkan kepada kami dari Abdullah bin Abbas yaitu dialah yang disembah oleh seluruh oleh segala sesuatu dan disembah oleh semua makhluk. Kemudian beliau membawakan dengan sanatnya kepada Ad-Dhahak dari Ibnu Abbas. Beliau berkata, Allah adalah yang mempunyai uluhiyah dan ubudiyah atas seluruh makhluknya. Ini menunjukkan bahwa Allah berasal dari kata al ilah. Ya. Ibnu Qayyim berkata, nama yang mulia ini mempunyai sepuluh kekhususan lafad. Kemudian beliau menyebutkannya, beliau berkata, dan adapun kekhususannya secara makna, manusia yang paling alim yaitu bersab Allah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La uhsi thanaan, thanaan alaika anta kama asnaita ala nafsika aku tidak dapat menghitung pujian atasmu sebagaimana engkau memuji dirimu. Ya. Bagaimana akan terhitung keistimewaan nama ini? Sementara seluruh kesempurnaan adalah miliknya secara mutlak. Seluruh pujian dan sanjungan, seluruh kemuliaan, seluruh keagungan, seluruh keperkasaan, seluruh keindahan, seluruh kebaikan dan ihsan, seluruh kedermawanan, karunia dan kebaikan adalah milik Allah dan berasal darinya. Tidaklah disebut nama Allah pada sesuatu yang sedikit kecuali akan dibanyakan olehnya. Rasa takut akan dihilangkan, kesulitan akan diinyahkan, kegelisahan dan kegalauan akan dibukakan, kesempitan akan diluaskan, tidaklah si lemah bergantung kepadanya, kecuali akan diberikan kekuatan yang hina akan diberikan kemuliaan, yang fakir akan dijadikan kaya raya, yang kesepian akan terhibur, yang kalah akan ditolong, orang yang berada dalam keadaan genting akan diselamatkan, dan orang yang terusir akan diberikan tempat tinggal. Ia adalah nama yang dapat menghilangkan segala macam kesusahan, menurunkan keberkahan, mengabulkan doa, mencegah keburukan, dan mendatangkan kebaikan. Dan terus Ibnu Qayyim menyebutkan tentang keistimewaan nama Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang kita menyebut lihat halaman 31 hukum-hukum seputar Allah. Pertama, ya hukum-hukum seputar nama Allah. Allah adalah nama yang paling agung. Allah adalah nama yang paling agung. Dan ini adalah pendapat banyak ulama, di antaranya Al-Hafidh Ibnu Mandah dalam kitabnya Tauhid. Di antara dalil yang selain saya sebutkan dalam buku ini, ya, uh, yang disebut maaf, yang disebutkan dalam hadis ini, dalam buku ini, bahwa ya yang menunjukkan Allah itu adalah nama yang paling agung. Ini beberapa hadis saya sebutkan di sini. Ya, tapi yang akan saya sebutkan adalah yang paling terakhir dari Buraidah radhiyallahu anhu ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang laki-laki berkata Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka Allah Ya Allah sesungguhnya aku memohon kepada kepada aku memohon bahwasanya sesungguhnya aku bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau ya Sesungguhnya aku memohon bahwa ya sesungguhnya aku bersaksi bahwa tidak ada bahwasannya ini yang benar begini. Ini ada sedikit kesalahan, tolong dibenarkan. Aku memohon bahwa sesungguhnya aku bersaksi bahwa engkau adalah Allah begitu. Tolong dibenarkan, ya, diluruskan. Aku bersaksi bahwa Engkau adalah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau. Baru begitu. Ini ada yang kurang nih. Tolong di apa? Tolong di ditambahkan. Sungguhnya aku memohon ke, memohon bahwa sesungguhnya aku eh bahwa sesungguhnya aku bersaksi bahwa engkau adalah Allah begitu. Itu tolong ditambahkan yang yang punya bukunya. Di sini yang tidak ada ilah, la ilaha illa anta al-ahadus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ia telah meminta melalui, nama, melalui namanya yang paling agung, yang apabila seseorang berdoa dengannya pasti akan dikabulkan dan bila diminta dengannya pasti akan diberikan. Makanya akhi, Ar-Rahman nama siapa? Ar-Rahim nama siapa? Al-Aziz nama siapa? Tapi tidak bisa kita balikan Allah nama siapa? Ar-Rahman nama Allah, Ar-Rahim nama Allah, Al-Aziz nama Allah, tapi tidak bisa kita balikan Allah nama tidak. Ini menunjukkan dan menguatkan bahwa Allah nama yang paling agung. Makanya Allah memulai ya ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an dengan kata Allah. Apa ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an? Ya akhi, ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an apa? Ayat kursi dimulai dengan kata apa? Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Hukum kedua, Allah adalah nama khusus bagi Allah dan hamba tidak boleh diberi nama dengannya secara ijma. Enggak boleh ada hamba namanya Allah. Hei eh, nama namamu siapa? Nama saya Allah. Masya Allah. Enggak boleh. Haram hukumnya. Sebab ya akhi ada nama-nama yang hamba tidak boleh diberi nama dengannya. Di antaranya adalah ini. Jelas ini tidak boleh. Dengan ijma. Ketiga. Tidak boleh berzikir dengan hanya menyebut nama Allah, Allah, Allah, Allah saja. Kenapa? Karena hal itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula para ulama setelahnya yang mengikuti manhaj mereka. Tidak Imam Syafi'i, tidak Imam Ahmad, tidak imam ulama-ulama setelahnya. Itu asalnya dari orang-orang sufi. Ya, asalnya dari orang sufi. Allah, Allah. Yang tadinya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian berubah jadi Allah, Allah, Allah, Allah. Akhirnya jadi huwa, huwa, huwa. Apakah Rasulullah SAW dahulu pernah berzikir seperti itu? Tidak pernah. Yang beliau ajarkan apa? Subhanallah. Alhamdulillah. Ya. Apalagi? La ilaha illallah. Allahu Akbar. La haula wa la quwata illa billah. Subhanallahil azim. Subhanallahil wa, subhanallah wa bihamdi. Itu ya zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah. Tidak pernah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita zikir Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Tidak pernah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata, Adapun berzikir dengan hanya menyebut satu isim saja, satu nama saja seperti Allah, Allah, maka tidak pernah diajarkan oleh syariat Islam dan ia bukan kalimat sempurna. Beliau juga berkata oleh karena itu manusia para ulama ya menganggap bid'ah apa yang dilakukan oleh sebagian ahli ibadah yang berzikir dengan hanya menyebut Allah tan saja tanpa membentuk kalimat sempurna dan telah mutawatir dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengajarkan umatnya untuk berzikir kepada Allah dengan kalimat sempurna seperti subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah dan seterusnya. Sebagian orang menyangka bahwa berzikir dengan satu isim saja disyariatkan. Bahkan sebagian mereka mengira bahwa zikir seperti itu lebih afdol untuk kalangan tertentu dari zikir la ilaha illallah. Bahkan sebagiannya lagi mengira bahwa berzikir dengan domir kata huwa, huwa lebih afdol dari Allah, Allah. Syaitan telah menyeret mereka untuk mengucapkan lafaz yang tidak menghasilkan iman, tidak pula hidayah. Bahkan mereka masuk ke dalam madhab zindik dan ateis ahli wihdatul wujud yang menganggap bahwa wujud makhluk adalah penjelmaan dari wujud Allah. Iya, sebab orang sufi ya mengatakan katanya zikir la ilaha illallah itu khusus untuk tingkat syariat. Untuk tingkat yang paling tinggi zikirnya huwa huwa huwa huwa. Kalau sudah tingkat huwa huwa huwa huwa biasanya sudah mulai fana. Pingsan. Kalau sudah pingsan disebut panah. Dari situ nanti akan disebut dia akan muka syafah. Terbuka tartirai yang gaib. Ya, kalau sudah masuk kepada itu naik kepada derajat hakikat. Nah, ini wali. Kalau sudah wali katanya dia sudah bersatu dengan al Allah sehingga dia mengatakan hakikat ya wali adalah Allah. Allah adalah wali. Sehingga apa yang terjadi menurut orang sufi, orang yang sudah sampai kepada derajat wali tidak lagi terikat dengan syariat Nabi Muhammad. Mereka mengkiaskan dengan apa? Dengan Nabi Khidr. Oh Nabi Khidr saja tidak mengikuti syariat Nabi Musa. Ya, ya sedangkan Khidr itu wali. Ini menunjukkan orang kalau sudah sampai derajat wali, sudah sampai kepada derajat hakikat katanya tidak wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad. Subhanallah. Kita jawab tentang khidr apa? Kita katakan ya akhi, Rasul bersabda, Al-anbiya yub'atsuna ila qaumihim khasatan. Para nabi sebelumku diutus kepada kaumnya saja. Sedangkan Khidr bukan kaumnya Nabi Nabi Musa. Yang kedua, bahwa Khidr itu nabi yang diutus kepada kaumnya tersendiri. Ya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Lau kana Musa hayyan, ma wasi'ahu illa tibai." Kalaulah Nabi Musa masih hidup, tidak boleh ia mengikuti kecuali mengikutiku. Dia wajib mengikutiku kata Rasulullah. Nabi Musa kalau hidup, dia wajib mengikuti Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Khidr Para ulama semua bersepakat bahwa Nabi Musa lebih baik daripada Khidr. Karena Nabi Musa termasuk ulul azmi. Ini meluruskan pemahaman. Ibnu Taimiyah melanjutkan, barangkali sebagian mereka berhujah dengan firman Allah, "Kulillah," katakan Allah. Kemudian biarkan mereka bermain-main dalam kesesatannya. Ini diantara ya dalil orang sufi mengatakan boleh kita berzikir dengan Allah, Allah, Allah. Padahal ayat ini dalam rangka menjawab. Ya. Karena ayat itu panjang. Ya, kelengkapnya apa? Lihat halaman 39, hanya disebutkan artinya saja. Ya. Sebetulnya ini kritikan buat ya apa pustaka. Kalau ayat jangan sebutkan artinya doang. Sebab membaca artinya doang tidak senilai dengan membaca bahasa Arabnya. Kalau baca bahasa Arabnya satu huruf dapat sepuluh. Kalau baca artinya tidak dapat sepuluh. Ya. Yeah. Taib, sebagian mereka ada pula yang berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La taqumu sa'ah hatta la yuqal fil ardi Allah Allah. Tidak tegak hari kiamat sampai tidak diucapkan di muka bumi Allah Allah. tu lihat. Jadi ya kita harus mengucapkan Allah Allah Allah supaya hari kiamat enggak tegak. Masya Allah. Namun kita jawab dari dua sisi. Pertama bahwa para sahabat tidak pernah memahami dari hadis tersebut bolehnya berzikir dengan hanya menyebut Allah Allah saja. Ya akhi ini kaidah yang harus antum pahami bahwa setiap dalil yang tidak pernah diamalkan maknanya oleh para sahabat itu menunjukkan pemahaman tersebut salah. Pemahaman tersebut apa? Salah. Makanya Al-Imam Syatibi rahimahullah dalam kitab beliau yang yang agung yang berjudul Iqlam uh, eh, apa? Al-Muwafaqat. Beliau mengatakan bahwa setiap dalil tidak lepas dari tiga keadaan. Keadaan yang pertama, adalah difahami dan diamalkan oleh para sahabat secara, secara rutinitas atau mayoritas. Maka ini disyariatkan. Seperti sholat, zakat, diamalkan oleh para sahabat secara rutinitas. Dalil yang kedua adalah yang diamalkan oleh para sahabat secara jarang atau dalam keadaan tertentu. Maka ini tidak boleh diamalkan kecuali dalam keadaan-keadaan dalam keadaan seperti itu. Ya. Seperti misalnya Aisyah radhiyallahu anha yang haid kemudian setelah itu di waktu waktu waktu di waktu haji haji wada kan gitu. Akhirnya kemudian minta kepada Rasul supaya dia haji. Dia supaya dia bisa umroh. Maka Rasulullah dalam rangka untuk meridhokan ya Aisyah, ya udah diantar oleh saudaranya ke Tanim, kemudian umroh. Padahal karena waktu itu Aisyah radhiyallahu anha ya beliau umroh pada waktu itu karena memang tidak sempat umroh karena ditimpa haid yang kemudian perbuatan Aisyah ini dijadikan dalil oleh orang sebagian orang di zaman sekarang dengan apa umroh berbalik berulang-ulang sekali umroh pergi ke Saudi umroh setelah umrah selesai pergi ke Tanim Balik lagi umroh, tanim, umroh lagi, tanim, umroh sampai ada 10 kali. Kita katakan siapa yang memahami dari para sahabat bahwa perbuatan Aisyah seperti itu membolehkan umroh berkali-kali dalam satu sekali safar? Mana dalilnya? Ya. Sebab yang Rasulullah SAW izinkan hanya kepada Aisyah. Dan yang mengantar Aisyah waktu itu adiknya yaitu Abdurrahman bin Abu Bakar pun tidak umroh. Sehingga ini dalam kaidah usul fikih disebut dengan waqi'atu ain. Dan waqi'atu ain tidak bisa diumumkan. Ya. Waqi'atu ain tidak bisa diumumkan. Makanya aneh kalau ada orang sekali umroh berkali-kali umroh. Tan'im umroh lagi, tan'im umroh lagi. Jelas ini pendapat yang sangat lemah sekali. Taib makna Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim itu diambil dari kata rahmat. Ini berdasarkan hadis di halaman 45 lihat. Allah berfirman, "Ana Ar-Rahman khalaqtur Rahim wa syaqaqtu laha isman min ismi Faman wasalaha wasaltuhu Waman qata'aha qata'tuhu. Allah berfirman, Aku adalah Ar-Rahman. Aku ciptakan rahim. Dan aku ambil untuknya nama dari nama-namaku. Barang siapa yang menyambungnya, aku akan sambung. Dan siapa yang memutuskan memutuskannya, maka aku akan putuskan. Ya. Yeah. Sekarang Rahman Rahim, apa bedanya? Karena Rahman Rahim dari satu kata rahmat. rahimayar Hamu. Jawabnya akhi, Rahman lebih kuat daripada Rahman itu sifatnya, Rahim itu adalah perbuatannya. Perhatikan di sini ada kata-kata yang harus antum pahami detail. Kalau tidak pasti antum salah. Lihat halaman 47. Lihat halaman 47 di bawah ayat dan tidak pernah ada bahwa Allah Rahman kepada hamba-hambanya atau Rahim kepada kaum mukminin. Antum fahami antum apa? Berarti Allah tidak sayang kepada hambanya. Bukan itu maksudnya. Antum baca dulu ya sebelumnya yaitu halaman 46. Ya makanya dalam membaca itu agak jeli sedikit. Ibnu Qayyim berkata, Ar-Rahman adalah yang sifatnya rahmat. Dan Ar-Rahim yang rahmat kepada hamba-hambanya. Artinya, Rahman itu adalah sifat, Rahim itu berupa perbuatan. Ya. Beliau berdalil dengan firman Allah, "Wa kana bil mu'mina rahima." Allah tidak mengatakan "wa kana bil mu'minina rahmana", tidak. Dan dia rahim kepada kaum mukminin. Allah tidak mengatakan dan dia rahim rahman kepada kaum mukminin. Itu makna dan tidak pernah ada bahwa Allah rahman kepada hambanya. Ini berhubungan dengan ayat sebelumnya. Ya. Dan sesungguhnya Allah Maha lembut lagi rahim kepada mereka. Tidak ada rahman kepada mereka. Ini menunjukkan bahwa rahim itu perbuatan, rahman itu sih sifat. Dan rahman lebih luas daripada Rahim. Makanya ikhwatal Islam, kata-kata Ar-Rahman selalu digandingkan kepada yang yang makna luas. Contoh, coba antum buka surat Ar-Rahman. Ar-Rahman setelahnya apa? Allamal Quran. Khalaqal Allah tidak memulai dengan kata-kata Ar-Rahim. Tapi dengan kata-kata kenapa? Sangat sesuai dan sepadan. Tatkala Rahman itu artinya yang sangat luas sifat apa rahmatnya. Maka di antara rahmat Allah yang sangat luas itu diturunkannya Al-Qur'an. -Qur, Al Lihat oleh Allah dalam surat Toha ayat 5. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Ar-Rahman di atas arasy bersemayam. Allah tidak katakan Ar-Rahim alal arsistawa tidak. Kenapa? Tatkala Allah menyebutkan bahwa Allah bersemayam di atas aras. dan aras itu adalah makhluk yang paling besar yang mencakup seluruh makhluk. Demikian Allah ya sempurnakan atau Allah sesuaikan dengan namanya yang paling mencakup rahmatnya yaitu Rahman. Ini menunjukkan bahwa Rahman itu artinya yang dipenuhi dengan rahmat. Ya. Jadi beda antara Rahman dengan Rahim walaupun maknanya sama. Tapi ya kekuatan dari sisi dari, dari sifat ya dari sisi sifatnya adalah Rahman lebih kuat daripada Rahim dalam artian Rahman itu sebagai sebuah sifat, Rahim itu sebagai sebuah perbuatan. Faidah Al-Qutib Al-Qurtubi berkata mayoritas ulama berpendapat bahwa Ar-Rahman adalah nama khusus untuk Allah saja. Antum nggak boleh namanya Rahman. Siapa namamu? Rahman nggak boleh. Karena Rahman itu khusus untuk yang benar bagaimana Abdur Rahman. Makanya ya Musailama al kadab menamai diri, dirinya apa? Rahmanul Yamamah. Makanya ya Allah Subhanahu wa taala memberikan gelar kepada dia apa? Kadzab. Ya, dusta dia. Macam-macam rahmat Allah. Halaman 51. Akhi, rahmat Allah ada dua macam. Ada rahmat yang bersifat taufik dan hidayah dan ada rahmat yang bersifat materi duni dunia. Ya. Lihat halaman 51. Allah menyebutkan bahwa Al-Quran adalah rahmat. Dalam surat Yunus ayat 57. Karena ia mengandung hidayah dan petunjuk manusia dan menyebutkan bahwa hujan adalah rahmat. Karena dengannya Allah tumbuhkan sebagai berbagai sebagai berbagai macam tumbuhan. Ya. Artinya, saya membawakan seperti ini bahwa rahmat itu terbagi menjadi dua. Rahmat yang berupa hidayah dan rahmat yang berupa materi duni. Orang mukmin, orang yang beriman mendapatkan dua macam rahmat. Sedangkan orang kafir hanya mendapatkan satu macam rahmat. Iya, kemudian Nafi lihat ya faidah di situ hakikat rahmat kasih sayang. Halaman 53. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, di antara perkara yang harus diketahui bahwa sesungguhnya rahmatlah sifat yang menunjukkan penyampaian manfaat dan maslahat kepada hamba. Inilah hakikat rahmat. Hakikat apa? Rahmat. Apa itu kasih sayang? Ya, yaitu menyampaikan manfaat dan maslahat kepada hamba, walaupun ia tidak menyukainya dan berat baginya. Inilah rahmat yang hakiki. Maka orang yang paling sayang kepadamu adalah orang yang membuatmu susah demi menyampaikan kemaslahatan dan mencegah mudorot darimu. Seorang ayah yang sayang kepada anaknya akan memaksanya agar beradab dengan ilmu dan amal dan menyusahkannya dengan cara memukul atau yang lainnya serta mencegahnya dari syahwat yang akan mendatangkan mudarat untuknya. Kapan saja seorang ayah melalaikan perkara ini untuk anaknya, maka disebabkan oleh sedikitnya rasa rahmat kasih sayang ia kepada anaknya. Meskipun ia mengira telah menyayangi, memanjakan dan menyenangkannya, namun ia adalah kasih sayang diiringi oleh kebodohan. Bodoh, kalau ada orang sayang kepada anaknya, dibiarkan ia nonton film blue. Dibiarkan ia nonton televisi yang di situ iklan-iklannya perempuan-perempuan telanjang. Dengan klaim kasih sayang, itu bukan kasih sayang. Itu kasih sayang yang bodoh kata beliau. Oleh karena itu di antara kesempurnaan rahmat Allah yang Maha Penyayang adalah memberikan berbagai macam ujian kepada seorang hamba karena dia yang paling tahu kemaslahatan untuknya. Maka ujian dan cobaan serta tertegangnya ia dari keinginan dan syahwatnya adalah di antara bentuk rahmat dan kasih sayang Allah kepadanya. Akan tetapi si hamba dengan kejahilan dan kezalimannya malah menuduh keburukan kepada Robnya disebabkan cobaan tersebut. Dan ia tidak mengetahui bahwa Allah ingin memberikan kebaikan kepadanya dengan ujian dan cobaan itu. Ya, di antara bentuk rahmat Allah kepada hambanya adalah ujian yang berupa perintah dan larangan. Sebagai rahmat dan kasih sayang untuknya, bukan sebagai kebutuhan Allah kepada mereka dalam apa yang dia perintahkan itu. Lihat footnote nomor 1, nomor 39 di bawah. Saya berikan catatan kaki. Ya. Dari penjelasan beliau ini menjadi jelas kepada kita kesalahan sebagian orang dalam memahami kasih sayang kepada kaum muslimin dengan cara membiarkan mereka berbuat kesyirikan, bid'ah, khurafat dan maksiat Padahal seharusnya bentuk kasih sayang kita kepada mereka adalah dengan menjelaskan kepada mereka hakikat syirik, bid'ah, khurafat dan maksiat. Ya kita menjelaskan kepada mereka tentang bid'ah dan ini semua adalah dalam rangka memberikan apa kasih sayang, rahmah. Cuma sayang terkadang itu dinilai sebagai sesuatu yang memecah belah katanya. Allahul musta'an. Jayid. Di sini disebutkan kaidah-kaidah seputar sifat-sifat Allah. Ini kaidah yang pertama. Pembicaraan tentang sifat adalah cabang dari pembicaraan tentang zat. Kaidah ini adalah untuk membantah firqah Jahmiyah yang meniadakan nama dan sifat Allah dan membantah firqah Mu'tazilah yang hanya menetapkan nama namun tidak menetapkan sifat. Karena zat Allah tidak serupa dengan makhluknya. Demikian pula sifat-sifatnya. Maka kita menetapkan sifat Allah dengan tidak menyerupai dengan sifat makhluk. Kita katakan bahwa Allah merahmati dan makhluk juga merahmati. Namun berbeda antara rahmat Allah dengan rahmat makhluknya. Sebagaimana berbeda antara zat Allah dengan zat makhluk. Begini maksudnya akhi. Orang Jahmiyah mengatakan Allah punya zat. Cuma zat Allah ini tidak ada terbebas dari nama dan sifat. Artinya, orang Jahmiyah itu mengingkari nama dan sifat Allah. Mereka berkata Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Sebatas zat saja. Nah sekarang jadi permasalahan. Kita tanyakan kepada orang Jahmiyah. Hai Jahmi, apakah zat Allah serupa dengan zat manusia? Kalau mereka menjawab, oh jelas beda. Dat Allah tidak mungkin sama dengan dat manusia. Maka kita katakan, demikian pula sifat Allah tidak sama dengan sifat manusia. Sebab orang-orang jahmiah ketika meniadakan sifat dari Allah, klaimnya adalah karena menyerupai makhluk. Kalau Allah mendengar, manusia juga mendengar, berarti menyerupai makhluk. Kalau begitu apa? Kalau begitu Allah tidak mendengar. Kalau Allah melihat, manusia juga melihat. Berarti Allah menyeripai makhluk. Kalau begitu Allah tidak melihat. Sehingga akhirnya dari situ konsekuensinya apa? Mereka menolak banyak apa seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan kepada orang Jahmiyah, "Taib, bukankah kalian menetapkan zat Allah?" Mereka menjawab, "Ya." Apakah sama zat Allah dengan zat makhluknya? Mereka jawab, iya, eh tidak. Kita katakan demikian pula. Sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluknya. Karena pembicaraan masalah sifat cabang dari pembicaraan daripada masalah zat. Ya. Kaidah yang kedua. Pembicaraan tentang sebagian sifat adalah cabang dari pembicaraan tentang sifat lainnya. Kaidah ini adalah untuk membantah firqah Asy'ariyah yang hanya menetapkan sebagian sifat dan meniadakan sebagiannya. Karena mereka hanya menetapkan bagi Allah 20 sifat saja yang sebagiannya diulang. Lihat, perhatikan baik-baik. Mereka menetapkan sifat iradah, ya. Menurut Asy'ariyah Allah punya sifat iradah. Ya. Bagi Allah dan menolak sifat marah karena orang Asy'ariyah mengatakan tidak mungkin Allah marah. Dengan alasan bahwa marah itu adalah bergolaknya darah dalam hati dan itu tidak mungkin bagi Allah karena itu adalah sifat makhluk. Kita katakan kepada mereka orang Asy'ariyah ini, demikian pula iradah yang kalian tetapkan adalah kecondongan jiwa untuk mendatangkan manfaat atau menolak mudarat dan ini pun sifat makhluk. Paham tidak? orang Asy'ariyah mengatakan Allah tidak marah. Sedangkan mereka menetapkan sifat iradah. Kata mereka Allah punya sifat iradah, Tapi mereka mengatakan Allah tidak punya sifat marah. Ketika kita tanya kepada orang Asy'ariyah, kenapa kamu menolak sifat marah? Yang namanya marah itu bergolaknya hati dalam, bergoraknya dalah dalam hati. Ini nggak mungkin buat Allah, itu sifat makhluk. Kita jauh, kita katakan kepada orang Asy'ariyah, "Lo kalian menetapkan iroda, iroda itu artinya kecondongan jiwa untuk mendapatkan manfaat atau menolak mudorot. Itu pun juga sifat makhluk." Kalau mereka menjawab, "Loh, kita menetapkan irodah bagi Allah sesuai dengan keagungannya, tidak serupa dengan makhluk." Kita jawab kata kepada mereka, "Kita pun menetapkan marah bagi Allah sesuai dengan keagungannya, tidak sama dengan makhluk." Apa bedanya antara sifat dengan sifat? Karena pembicaraan masalah sifat cabang daripada sifat lagi. Tidak ada bedanya dalam masalah ini. Kalau antum menetapkan sebagian sifat, wajib tetapkan semuanya. Karena sifat itu tidak ada bedanya satu sama lainnya. Ya. Wahalu majarro karena waktunya tidak ya terbatas ya. Kita tidak bisa membahas semua yang jelas antum beli aja bukunya dan baca silahkan difahami apa yang di sini yang tertelah dalam buku ini kalau ada hal yang antum tidak setuju ataupun antum kira ini kurang tepat silahkan ya menghubungi saya dan memberikan masukan bermanfaat dan saya sangat berterima kasih kepada antum ya bagi mereka yang mengingatkan kesalahan-kesalahan saya. Nah. Tolong ya pertanyaan kalau bisa sesuai dengan materi. Karena kita sedang bukan sedang belajar fikih. Jadi pertanyaan fikih <clears throat> bisa antum tanyakan nanti aja nanti atau saya jawab nanti saja. Ustaz, semoga kita senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah bagaimana cara memanggil teman yang bernama Rahman Hakim. Ya, Rahmannya itu dihilangkan. Atau tambahkan padanya Abdu. Jadi Abdur Rahman. Panggil aja jadi Abdur Rahman. Itu lebih baik kata Rasulullah. Khairul asma Abdullah wa Abdur Rahman. Sebaik-baiknya nama itu adalah Abdullah dan Abdur Rahman. Rahman Hakim ini nama yang tidak syar'i. Ya, setiap nama yang maknanya adalah bahwa itu perbuatan khusus Allah, maka nama itu tidak boleh diberikan kepada makhluk. Contoh, menciptakan khusus untuk Allah tidak. Al-Khalik. Maka nama hamba tidak boleh namanya Khalik. Karena hamba bukan pencipta. Menghidupkan kekhususan Allah bukan. Tidak boleh hamba namanya muhi kecuali kalau diidofahkan muhyuddin. Maka ini makruh. Ya. Nama saya Nur Rahman. Apa harus diganti? Nur Rahman. Nur Rahman artinya cahaya Ar-Rahman. Ya, nama ini makruh saja, tidak sampai haram. Sebab tidak ada para sahabat yang punya makna nama-nama seperti ini. Nur Rahman. Ya. Walaupun boleh, tidak apa-apa. Seperti nama saya sendiri Badrul Salam. Sebetulnya itu makruh. Ya. Sebab itu idhofatu tasyrif. Badr diidhofahkan kepada Ar-Rahman sama dengan Ka'batullah misalnya. Dan ini dimakruhkan oleh para ulama. Ini pertanyaan nama semua. Masya Allah, nama semua tadi. Bagaimana yang namanya Robi? Ya kalau Robi itu dengan ain di belakangnya Robi boleh. Karena Robi itu artinya air. Tapi kalau Robi Tuhanku ini haram. Chef antum manggil dia Robi, Robi Tuhanku, Tuhanku, masya Allah. Apa boleh semua perbuatan baik diawali dengan basmalah bismillah? Ya, yang ditunjukkan oleh makna-makna daripada lafaz bismillah itu menunjukkan boleh. Ya, kita memulai sesuatu itu dengan membaca bis bismillah karena pada asalnya demikian. Namun di sana ada yang diajarkan Rasulullah untuk ditekankan tempat-tempatnya telah saya sebutkan di sini. Ya, baca aja di buku ini di halaman bab yang keempat itu ya halaman 93 Kapan dan di mana kita membaca Bismillahirrahmanirrahim? Kan disebutkan di buku ini, ya. Antum baca aja buku ini. Di sini ada di halaman berapa? 93. Ketika yang pertama hendak makan. Hendak berjima dengannya. Tapi ingat ya. Dengan tidak secara lengkap Bismillahirrahmanirrahim. Yang dibaca secara lengkap itu hanya yang pertama sebelum membaca Al-Quran. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua ketika menulis surat. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, adapun ketika makan cukup bismillah saja. Ketika wudhu cukup bismillah saja. Ya. Ketika masuk rumah cukup bismillah saja. Apa yang dimaksud dengan ahli Basrah, ahli Kufah maksudnya para ulama yang tinggal di Basrah. Ahli Kufah artinya para ulama yang yang berasal dari Kufah. Basrah dan Kufah itu dua nama kota yang terkenal yang sekarang ada di Iran. Ya. Di sana di di Irak, ya. Bolehkah mengatakan silaturahmi ketika mendatangi teman bukan kerabat? Ya akhi, silaturahmi itu khusus untuk kerabat. Ya. Untuk teman yang bukan kerabat kita tidak disebut silaturahmi tapi itu ziarah. Berkunjung saja. Ya. Adapun silaturahmi itu khusus untuk kerabat karena rahim itu kata-kata silaturahmi artinya menyambung silatur tali rahim yang yang ada hubungan rahim dengan kita. Ya. Kakek apa eh, apa kakak kita, paman kita, itu ada hubungan rahim dengan kita. Nah, antum teman antum yang nggak ada hubungan rahim tidak disebut dengan silatur. Makanya salah kalau ada nama silaturahmi akbar antara ulama dan umat. Emang ada hubungan apa inti sama para ulama di sana? Rahimnya. <clears throat> Ini salah, sebuah kesalahan tentunya. Ada sebuah hadis, hadis Mu'ad bin Jabal saat berjalan bersama Rasul tiba-tiba tersandung. Secara refleks, sahabat tadi mengumpat kepada setan yang mengganggunya. Rasul menasihati agar Mu'ad bin Jabal jangan berkata seperti itu, tapi mengucapkan bismillah. Karena dengan ucapan tersebut menjadikan setan menjadi kecil. Derajat hadis tersebut bagaimana? Hadis sahih ada dalam buku saya ini. Di buku saya saya disebutkan ya Ustaz, apakah bismillah dan basmalah berbeda? Enggak ada bedanya. Ya, bismillah, basmalah itu bismillahirrahmanirrahim. Itu basmalah. Ya bismillah sebatas bismillah saja. Ustaz kata orang kalau mau baca surat At-Taubah tidak boleh baca bismillah. Iya memang kalau kita lihat dalam Al-Qur'an di ya surat At-Taubah itu tidak ada bacaan bis. Namun kata para ulama itu khusus kalau kita membaca surat Al-Anfal setelah itu langsung dilanjutkan kepada At Kalau kita baca surat Al-Anfal kemudian kita lanjutkan kepada At-Taubah maka tidak disyariatkan baca bismillah. Karena itu yang dilakukan oleh para sahabat di zaman Rasulullah. Kata Uthman, dahulu kami memandang bahwa surat At-Taubah dengan Al-Anfal itu satu surat karena isinya sama. Tapi kalau antum mau memulai ya tanpa membaca Al-Anfal, langsung membaca At-Taubah tetap disyariatkan baca bis Bismillah. Ya. Yeah. Apakah sholat juga harus baca basmalah? Iya, baca basmalah di dalam sholat. Ketika mau baca Al-Fatihah. Adapun sebelum sholat tidak ada dalil kita mengatakan Bismillah Allahu Akbar. Tidak ada. Mana dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah? Mana perbuatan Rasulullah dan para sahabatnya? Tidak ada. Apa benar jika kita akan berwudu tidak disunahkan membaca basmalah tapi membaca tasmiyah? Loh, tasmiyah itu ya bas bismillah. Ya kita katakan bis bismillah, tapi kita tidak tambah ar-Rahman ar-Rahim. Ya, tapi cukup bismillah. Cukup bismillah saja. Apakah kita membunuh hewan seperti tikus, nyamuk juga harus mengucapkan basmalah? Kalau antum membaca silahkan. Karena akhi disebutkan dalam suatu hadis bahwa ada seorang sahabat pernah pakai pakai sendal bakiak atau sendal bakiak yang tebal yang yang berat itu. Akhirnya suatu ketika dia nggak sengaja nginjek kaki Rasulullah. Ya. Yeah. Kemudian Rasulullah bersabda apa? Rasulullah pun memukul orang tersebut sambil berkata, Bismillah auja'tani. Beliau mengucapkan apa? Bismillah auja'tani. Sambil dipukul. Ya kau telah menyakiti aku. Habis pakai sendal gede banget gitu kan. <laughs> Keberatan. Injuk kaki Rasulullah. Ya. Namun maka Rasulullah langsung memukulnya. Tapi beliau mengatakan apa? Bismillah auja'tani ya Apa hukumnya menggantungkan lafaz Allah dalam rumah? Apa manfaatnya apa? Mengusir jin juga enggak. Saya mau berzikir dengan Allah, saya bisa berzikir kepada Allah. Ya. Kita katakan pertama, bahwa tidak pernah di zaman Rasulullah, tidak pula para sahabat, tidak pula para tabiin, rumah-rumah mereka ada gantungan Allah Muhammad. Tidak ada sama sekali. Ya, memang sebatas menggantung saja musuh urusan duniawiyah mungkin kita katakan boleh-boleh saja tapi masalahnya ada nggak ya apa namanya contohnya dari para sahabat begitu contohnya dari Rasulullah para sahabat para tabiin dan ulama-ulama yang empat tidak pernah disebutkan dalam kitab-kitab mereka Kan tujuan kita ya, akhir berzikir kepada Allah. Itu ya, para sahabat di sana waktu di zaman Rasulullah ya tidak ada satupun rumah mereka ada tulisan Allah, tapi mereka yang paling banyak berzikir kepada Allah. Lah kita ya tergantung ayat kursi di depan televisi. Tapi yang ditonton apaan tuh? Aurat-aurat wanita. Apa itu tidak menghormati ayat-ayat Al-Quran? Al-Quran terpampang, tapi yang antum tonton televisi, perempuan-perempuan yang tidak menutup aurat. Mana dikirnya kepada Allah? Ya, padahal maksud daripada tujuan diturunkannya Al-Quran apa? Liyundhiro mangkana hayya. Untuk memberikan peringatan kepada orang yang hidup. Bukan untuk jadi pajangan. Ya, Untuk memberikan peringatan supaya kita bisa memahami supaya kita bisa mengamalkan dan yang lainnya. Ya, saya kira cukup sampai di sini dulu. Ya, semua pertanyaan tidak bisa saya jawab. Saya bukan ulama yang bisa menjawab semua pertanyaan. Kata Ibnu Abbas, siapa yang menjawab semua pertanyaan yang ditunjukkan kepadanya, itu orang gila. Kata Ibnu Abbas, siapa yang menjawab semua pertanyaan yang ditunjukkan kepadanya itu orang gila. Ya, kalau itu Ibnu Abbas yang ulamanya haber bagikan samudra, apalagi saya. Saya kira cukup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.